wa Dhahab Memakai kain sutra, memakai sutra dan emas bagi kaum lelaki Nah ini adalah satu perkara yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat. Dan bagi orang-orang yang melanggarnya, maka ia telah jatuh dalam satu dosa yang besar yang diancam dengan beberapa ancaman seperti yang akan kita jelaskan nanti. Para pendengar yang berbahagia, Al-Islam, dinul Islam telah mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia sampai-sampai di dalam hal berpakaian, bentuk pakaian, dan bahan pakaian dalam masalah perhiasan, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai aturan Islam di dalam bentuk pakaian, yaitu tidak isbal. Nah sekarang kita akan bicarakan berkaitan dengan bahan pakaian, yang dilarang di dalam Islam, yaitu sutra bagi kaum lelaki. Sutra bagi kaum lelaki. Isbal juga kemarin juga bagi kaum lelaki ya. Nah, telah banyak sekali riwayat yang sampai kepada kita secara sahih dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang berisi larangan mengenakan pakaian eh, bahan sutra bagi kaum lelaki. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yulbasul hariru fid dunya illa lam yulbas minhu syai'un fil akhirah." Atau la yalbas al-harir fid dunya illa lam yalbas minhu syai'un fid dunya eh, fil akhirah. Tidaklah seseorang memakai kain sutra di dunia kecuali ia tidak akan memakainya sama sekali kelak di akhirat. Jadi dia akan terhalang dari nikmat ini di akhirat kelak. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai pakaian itu di akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan, "Innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqalahu fil akhirah." Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra di dunia adalah orang-orang yang tidak akan memakainya nanti di akhirat. Itu orang-orang yang tidak akan mendapat mendapatkan bagian nikmat ini nanti di akhirat. Ibnu Abi Laila mengatakan ketika Hudzaifah berada di kota Al-Madain ia minta minum lalu disuguh, disuguhkanlah kepadanya air di cangkir perak. Lantas beliau membuangnya dan berkata, Aku tidak membuangnya melainkan karena aku telah melarang kalian menggunakannya. Namun kalian masih saja menggunakannya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata kepada kami, al zahab wal fiddatu wal Harir wal dibaj, hiya lahum fil, fil dunya walakum fil akhirah." Emas, perak, sutra, dan dibaj. Dibaj adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Adalah untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Jadi itu adalah bagian orang-orang kafir di dunia ini dan bagian kita nanti di akhirat. Demikian juga Uqbah ibnu Amir meriwayatkan bahwa ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat hadiah berupa al-farruj. Al-farruj ini adalah pakaian luar yang berbelah belah ke sebagian belakangnya. Dan ini terbuat dari sutra. Pakaian tersebut terbuat dari sutra. Lalu beliau memakainya dan melaksanakan sholat. Setelah e, selesai, beliau menanggalkan baju tersebut ya dengan keras. Sepertinya beliau tidak suka dengan pakaian tersebut. Kemudian beliau bersabda, "La yang bagi hadalil muttaqin." Pakaian ini tidak pantas dikenakan oleh orang-orang yang bertakwa. Pakaian ini tidak pantas dikenakan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi ini merupakan suatu pelarangan yang datang setelah pembolehan. Ya, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk memakai ataupun menggunakan ataupun menjadikan bahan pakaian yang terbuat dari sutra. Al-Bara bin Azib mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Beliau menyuruh kami untuk mengiringi jenazah itu yang pertama. Yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga memenuhi undangan. Baik itu undangan walimah atau undangan makan lainnya. Kemudian yang keempat menolong orang yang teraniaya. Yang kelima membenarkan sumpah. Yaitu memenuhi dan membenarkan orang yang telah bersumpah kepada kita ya untuk uh, untuk melakukan apa yang dimintanya darimu jika hal itu dibenarkan oleh syariat dan jika engkau mampu untuk melakukannya dan tidak memudaratkanmu. Kemudian yang keenam menjawab salam dan yang ketujuh mengucapkan tasmid bagi orang yang bersin apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Ya maka kita mendoakan tasmid yaitu mengucapkan kepadanya ya rahamukallah. Nah, kemudian Rasulullah melarang kami dari tujuh perkara yang pertama adalah memakai bejana perak. Yang kedua cincin emas. Yang ketiga kain sutra. Yang keempat dibaj, yaitu pakaian yang terbuat dari sutra. Ini salah satu jenis sutra yang halus. Kemudian kain koshi, itu kain kuat yang ditenun dari benang sutra dan dari benang pohon rami yang dibuat di daerah kosi maka disebutlah dia kain kosi nah demikian dan yang ketujuh adalah kain istibrok. Istibrok adalah kain baju yang tebal. Nah demikian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari e, ketujuh e, benda tersebut. Ya, di antaranya adalah kain sutra secara umum dan sutra-sutra dalam bentuk-bentuk yang lainnya seperti sutra dibaj, sutra kosi dan sutra istibrok. Ya. Nah, artinya apa? Segala macam bentuk-bentuk pakaian yang terbuat dari sutra apapun namanya. Kalau itu terbuat dari sutra, maka ia diharamkan bagi kaum lelaki. Ya, dia diharamkan bagi kaum lelaki. Nah, Abu Umama Bahili juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yalbasu hariran wala dahaban." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Janganlah ia memakai kain sutra dan janganlah ia memakai emas. Janganlah ia memakai emas. Nah demikian. Nah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Termidi, Abu Daud dan lain-lainnya dari Abu Musa al Ashari dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hurrima lubsul harir wa dhahabi ala dhukuri ummati. Diharamkan sutra dan emas atas umatku yang laki-laki. Ya, diharapkan uh, memakai ya sutra, kain sutra, lubsul harir, wa dhahab dan emas bagi laki-laki dari kalangan umatku. Demikian juga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan Ya nahana an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil harir wad dibaj wa an najlis alaihi. Nabi melarang kami minum di, dengan bejana emas dan perak. Minum dengan bejana emas dan perak. Dan makan di dalam makan dengan menggunakannya. Dan juga melarang kami memakai kain sutra yang halus maupun yang kasar. Ya, sutra ad-dibaj, al-harir wa dibaj serta duduk di atasnya ya dan duduk di atasnya. Jadi ini adalah larangan-larangan yang sangat tegas berkaitan dengan haramnya memakai uh, sutra ya. Nah, demikian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa memakai kain sutra bagi laki-laki itu hukumnya diharamkan. Nah, dan memakai sutra adalah satu sifat yang sombong ya, yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Nah, ini adalah pakaian untuk berbangga-bangga, untuk bermegah-megah. Ya, nah oleh karena itu orang yang memakainya di dunia, mereka tidak akan memakainya lagi di akhirat. Dan juga eh, pakaian ini adalah pakaian yang tidak pantas dipakai oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, nah demikian. Nah, barang siapa bersenang-senang dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dibalas nanti di akhirat yaitu mereka tidak akan mendapatkan nikmat-nikmat itu di akhirat kelak. Karena al-jaza min jinsil amal. Ya, e, perbuat e, sesuatu itu dibalas menurut perbuatannya, ya. Balasan itu disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang bersenang-senang dengan apa yang Allah haramkan ini di dunia maka Allah akan menghukumnya di akhirat ya bahwa dia tidak akan memakai dan mencicipi uh, nikmat ini nanti di akhirat kelak. Nah demikian. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa uh, pengharaman kain sutra ini hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja. Artinya uh, kaum wanita dihalalkan untuk memakai sutra. Ya, kaum wanita halal bagi mereka untuk memakai kain sutra ini. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kain sutra dan meletakkan di tangan kanannya dan emas di tangan kiri beliau. Lalu beliau bersabda, Inna hadaini haramun ala dukuri ummati. Kedua benda ini haram ya atas kaum laki-laki dari kalangan umatku. Ya atas kaum laki-laki dari kalangan umatku. Nah demikian. Jadi kita diharamkan untuk e, memakai ya kaum laki-laki ya diharamkan memakai ben, eh, kedua benda ini yaitu emas dan sutra. Demikian juga kita haram duduk di atas kain sutra. Itu menggunakannya sebagai alas atau sebagai e, taplak meja ya atau sebagai e, kita katakan ya benda selimut dan sejenisnya ya haram duduk di atas kain sutra berdasarkan hadis Hudzaifah ya bahwa yang kita bacakan tadi bahwa Nabi saw melarang kami untuk lubsil harir wa dibaj wa an najlisa alaihi duduk di atasnya ya nah demikian Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan ya penyebab dilarang duduk di atas kain sutra sama seperti penyebab dilarang memakai kain sutra yakni apa saja yang terbuat dari sutra atau bahan sutra ya bahan sutra lebih dominan lebih banyak ya padanya eh, pada eh, pada dalam pembuatannya ya daripada bahan-bahan yang lain maka dia diharamkan ya jadi apabila ya eh, sutra itu lebih dominan pada pakaian itu ya maka itu juga diharamkan ya sebagaimana kalau misalnya terbuat dari sutra murni ya ya atau ya mayoritas atau uh, kebanyakan dari bahannya adalah sutra. Nah demikian. Itu diharamkan atas ya kaum laki-laki. Nah, jadi haram duduk di atas kain sutra itu menjadikannya sebagai alas duduk ya atau taplak meja ataupun sejenisnya. Nah, kemudian ataupun selimut ya ataupun eh, spray ya sarung bantal dan seterusnya. Nah, demikian yang mana itu ya kita gunakan ya, ya kita gunakan dan kita pakai. Nah, kemudian boleh memegang sutra ya tanpa memakainya, memegangnya tanpa memakainya. Jadi memegang sutra itu dibolehkan, yang tidak boleh dipakai dan digunakan. Nah, ya eh, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi pernah diberi hadiah sehelai kain sutra. Lalu kami memegangnya dan merasa kagum dengan kain tersebut. Kami memegangnya dan merasa kagum dengan kain tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian merasa kagum dengan kain ini? Maka kami menjawab benar, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sapu tangan Saad bin Muaz di surga itu lebih baik daripada kain ini. Nah demikian hadis sahih riwayat Al Bukhari. Ya jadi ya, Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan ya sutra ataupun sutra bukan dikarenakan najis. Ya bukan karena sutra itu najis, tetapi karena pakaian itu bukan pakaian orang-orang yang bertakwa. Adapun kain itu sendiri hukumnya suci dan boleh dipegang boleh dijual dan boleh juga dimanfaatkan hasil keuntungannya. Jadi boleh menjual kain sutra. Ya, apa hukumnya menjual kain sutra? Jawabnya boleh, ya. Hadis Nabi yang menunjukkan bolehnya menjual dan memanfaatkan hasil keuntungan dari eh, penjualan kain sutra adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Omar. Ya jadi walaupun dia dilarang dipakai oleh kaum lelaki, tapi kaum lelaki boleh berjual beli ataupun uh, menjual kain sutra, menjadi penjual kain sutra ya misalnya kita pedagang kain ya bolehkah kita menjual kain di situ ada kain-kain sutra yang kita jual maka jawabnya dibolehkan ya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu eh, anhuma bahwa uh, Umar radhiyallahu anhu melihat pakaian sirah ya pakaian sirah inilah kain yang ditenun dengan campuran benang sutra di pintu masjid Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau pakaian itu Anda beli dan Anda pakai ketika hari Jumat? Ya, ketika menghadiri Jumat atau untuk menyambut delegasi-delegasi yang datang?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ma'yal basu hada Eh, man la khalaqalahu fil akhirah. Sesungguhnya orang yang memakai ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Nah, kemudian datang kiriman untuk Rasulullah saw alaihi wasallam beberapa potong kain sutra. Dan beliau memberikan atau menghadiahkan ya sepotong darinya kepada Umar. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, Anda memberiku pakaian ini sementara dulu Anda menolak untuk memakai utarid. Maka Rasulullah SAW berkata atau menjawab, "Aku tidak memberikan kain ini kepadamu untuk dipakai. Untuk kamu pakai." Ya, artinya bukan untuk dipakai, bukan untuk dikenakan dan digunakan. Maka Umar memberikan pakaian tersebut kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah. Ya dalam riwayat lain dikatakan lam ab'ats ilaika litalbasaha walakin ba'attu biha ilaika litusakkiqaha khumuran baina nisaika. Aku mengirimkan pakaian ini kepadamu bukan untuk engkau pakai, tapi aku kirim kepadamu agar kamu dapat membagi-bagikannya untuk ya pakaian istri-istrimu. Nah, dalam riwayat lain dikatakan tabi'uha tusibu jatak. Kamu bisa jual dan manfaatkan hasil keper, eh, hasilnya untuk keperluanmu. Dan menurut kalian Nabi SAW mengatakan Innama ba'astu ila biha ilaika litusi biha malan Aku mengirimnya kepadamu agar kamu mendapat uang dari pakaian itu Jadi boleh dijual ya boleh dijual Tapi tidak boleh dikenakan ataupun dipakai ya bagi kaum lelaki Nah demikian Akan nah, tetapi ya boleh memakai pakaian sutra ini ya untuk satu darurat ataupun kepentingan mendesak ya boleh memakai pakaian sutra bagi misalnya orang yang mengidap penyakit pada kulitnya maka ia boleh ya, diringankan atau diberi dispensasi untuk memakai sutra Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi dispensasi kepada Az Zubair dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang menyerang mereka berdua. Ya, terkena penyakit gatal, ya maka itu sejenis penyakit kulit. Maka Allah Subhanahu uh, maka uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mereka untuk mengenakan uh, pakaian sutra tersebut. Nah demikian. Jadi ini untuk satu ke, keperluan ya, untuk satu Eh, eh, kebutuhan mendesak ataupun darurat. Nah, demikian. Jadi itulah beberapa hal yang berkaitan dengan uh, memakai uh, sutra ya bagi kaum lelaki. Jadi hukumnya diharamkan. Nah, kemudian ikhwanifiddin azan Allah wa iyyakum para pendengar yang berbahagia, ya selanjutnya ya memakai emas ya memakai emas bagi kaum lelaki ya haram hukumnya memakai emas bagi kaum lelaki Ya, diriwayatkan dari Abu Lay, eh, Ibnu Abi Laila yang mengatakan bahwa Hudzaifah pernah ditugaskan di Al-Madain. Nah, pas ketika ia minta minum, lalu dihkan yaitu uh, ini adalah uh, pemimpin lah, atau kepala suku datang dengan membawa air dalam gelas yang terbuat dari perak. Maka Hudzaifah melempar dih, ya, uh, melempar dihkan dengan gelas perak tersebut lalu berkata, Sesungguhnya aku melemparnya karena ia sudah pernah aku larang. Ya, karena aku sudah pernah melarang kamu ataupun melarang kalian, namun kalian masih saja melakukannya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas, perak, sutra, uh, sutra dan dibaj itu untuk orang-orang kafir di dunia. Lahum fid dunia, walakum fil akhirah. Jadi termasuk di sini ya e, memakai emas ya emas perak sutra dan dibaj itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kamu nanti di akhirat. Nah, kemudian juga hadis Al Bara bin Azib tadi ya di antara tujuh perkara yang dilarang adalah yang pertama Rasulullah melarang kami memakai bejana perak, cincin emas. Ya, jadi termasuk yang dilarang adalah cincin emas. Ini bagi kaum lelaki. Demikian juga bahwa Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw. dia mengatakan bahwa Nabi saw. melarang ya kami memakai cincin yang terbuat dari emas. Melarang kami memakai cincin yang terbuat dari emas. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang uh, seorang laki-laki memakai cincin emas ya, beliau melihat seorang laki-laki memakai cincin emas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggalkannya, melepasnya dan membuangnya seraya mengatakan, Ya'midu ahadukum ila jumratin atau jamratin min nar, fayaj'aluha fi yadihi. Apakah salah seorang dari kalian ya, berani dengan sengaja mengambil bara api neraka lalu ia letakkan di tangannya? Ya, nah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, kemudian dikatakan kepada laki-laki itu, ambil kembali dan manfaatkan cincinmu itu. Maka laki-laki itu mengatakan demi Allah, selamanya aku tidak akan mengambil kembali apa yang telah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian ya Ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya jadi di sini Rasulullah SAW yang melepas cincin itu dan membuangnya ya melepas cincin itu dan membuangnya dan me menyamakan cincin itu ibarat ya mengibaratkan cincin itu seperti e, bara api neraka yang dipakai di tubuh kita orang yang memakai cincin emas ataupun perhiasan emas ya dari kalangan kaum laki-laki nah demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eh, melarang memakai pakaian yang ber, e, terbuat dari sutra dan yang dicelup dengan warna za'faron ya warna kuning kemudian melarang memakai cincin emas dan beliau melarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud atau ketika ruku ya nah demikian jadi salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW adalah memakai cincin emas atau perhiasan yang terbuat dari emas. Demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin dari emas. Dan ketika memakainya beliau meletakkan bagian mata cincinnya di bagian telapak tangan. Maka orang-orang pun ikut membuat cincin seperti itu. Kemudian di saat duduk di atas mimbar, beliau menanggalkannya dan bersabda, "Inni kuntu albasu hadzal khatam wa aj'alu fassahu min dakhilin." Sesungguhnya aku dulu memakai cincin ini dan aku letakkan mata cincinnya di bagian telapak tangan. Lalu beliau membuang cincin tersebut dan bersabda, Wallahi la albasuhu, albasuhu abadan. Demi Allah aku tidak akan memakai cincin ini selama-lamanya. Jadi ini seperti uh, sabda Nabi SAW, Kuntu nahitukum an ziaratil kubur fal ana fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahilah. Nah di sini Rasulullah mengatakan, ini kuntu albasu hadzal khatam wallahi la albasuhu abadan. Dulu aku memakai cincin ini ya seraya beliau membuangnya. Adapun sekarang demi Allah aku tidak akan memakai cincin seperti ini selama-lamanya atau cincin um, apa namanya emas itu ya cincin yang terbuat dari emas itu selama-lamanya. Maka ya orang-orang pun ikut membuang cincin-cincin mereka yang terbuat dari emas. Nah demikian ya para pendengar yang berbahagia bagaimana sami'na dan anaknya para sahabat ya mereka e, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tanpa keberatan ini e, bukti ya keimanan para sahabat dan e, bagaimana itibak mereka ya terhadap eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Nah, jadi kita uh, hendaknya mengambil contoh dari apa yang telah ditunjukkan oleh para sahabat di dalam uh, memegang teguh dan mengikuti ya, sunnah uh, Rasulullah SAW, mengikuti perintah dan uh, anjuran Nabi SAW. Ya, tanpa keberatan maka mereka pun melepas cincin-cincin tersebut dan membuangnya, sebagaimana Rasulullah SAW melepas dan membuangnya. Nah demikian. Abu Tha'labah Al-Khushani menyebutkan kepada kita bahwa Nabi SAW melihat di tangan Abu Tha'labah ada sebentuk cincin. Ya, Abu Tha'labah Al-Khushani. Lalu beliau memukul-mukul cincin tersebut dengan sebatang tongkat yang ada di tangannya. Ya. Nah, tatkala uh, Nabi SAW lengah, segera ia membuang cincin itu. Kemudian Nabi kembali melihat ke tangan Abu Tha'labah ternyata cincin tersebut sudah tidak ada lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma urana illa qad auja'naka wa agramnaka." Ya, menurut kami ataupun ternyata kami telah menyakitimu dan membuatmu rugi. Ya, jadi sepertinya kelihatannya ya kami telah membuat kamu ke, eh, keberatan dan merugi. Ya, nah demikian. Jadi ini juga merupakan bentuk eh, ketundukan ya ketaatan para sahabat ya, ketika melihat bahwa Nabi SAW tidak menyukai cincin yang dipakai maka secara diam-diam dia pun melepasnya ya dia pun melepas cincin tersebut dia menanggalkannya nah juga diriwayatkan dari Salim bin Abil bin Abil Ja'ad dari seorang laki-laki dari kalangan eh, suku Asja yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam melihatku memakai cincin dari emas maka beliau menyuruhku untuk membuangnya. Maka aku pun membuangnya sampai sekarang ini. Nah demikian. Sampai sekarang ini demikian ya perkataan eh, laki-laki e, tersebut ya dia membuang cincin itu ya melaksanakan perintah Nabi untuk membuangnya dan tidak memakainya selama lamanya. Nah, jadi ini juga bentuk ketundukan e, para sahabat dulu terhadap eh, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hendaknya kita juga dapat meniru mereka ya karena salah satu di antara pokok-pokok dasar manhaj adalah ya termasuk bimakan alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti pedoman petunjuk eh, sahabat-sahabat nabi eh, termasuk biha eh, tidak ubihim bihim wa tarkul mengikuti dan meneladani ya generasi salaf kita ini para sahabat dan e, meninggalkan segala macam bentuk-bentuk e, kebid'ahan di dalam agama. Nah, jadi hadis-hadis yang kita kita bacakan tadi merupakan nas yang jelas mengharamkan emas ya bagi kaum laki-laki ya penggunaan perhiasan emas ataupun hal-hal yang terbuat dari emas bagi kaum laki-laki ya termasuk di dalamnya jam tangan yang terbuat dari emas ya dan ya perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas ya, di hadis yang eh, mencantumkan ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin emas itu adalah hadis yang mansuh ya seperti yang kita jelaskan tadi itu sama seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha dulu aku melarang kalian ziarah kubur namun sekarang ziarahilah nah Nabi mengatakan dulu kalian melihat aku memakai cincin ini namun sekarang selama-lamanya aku tidak memakainya jadi kalau ada hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi memakai perhiasan emas itu sudah mansuh. Ya sudah dihapus hukumnya. al bagawi mengatakan dalam kitab uh, Syarh Sunnah ya halaman 57 sampai 58 eh, beliau mengomentari hadis Ibnu Umar di atas beliau mengatakan hadis ini mencakup dua perkara yang kemudian hukumnya berubah. Yang pertama memakai cincin emas kemudian hukumnya berubah menjadi haram untuk kaum laki-laki. Yang kedua memakai cincin di sebelah kanan. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW memakainya di sebelah kiri. Ya, Nabi awalnya memakai di sebelah kanan, kemudian akhirnya Nabi SAW memakainya di uh, sebelah uh, kiri. Ya, Allah alam bisawab. Nah, nah Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani ia ya, mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, ya, ia ya, beliau mengatakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini merupakan bukti dimensuhkannya pembolehan, pembolehan. Dimansuhkannya ya pembolehan memakai cincin yang terbuat dari emas. Ya, jadi itu dimansuhkan. Nah, kemudian boleh menjual cincin emas dan memanfaatkan hasil penjualannya. Oleh karena itu para sahabat berkata kepada laki-laki tersebut ya yang membuang uh, cincin yang dibuang oleh Rasulullah, ambil karena cincin ambillah kembali cincinmu itu dan manfaatkanlah ya manfaatkan cincin itu. Jadi ini menunjukkan bahwa memanfaatkannya ya menjualnya ya, kemudian memanfaatkan hasil penjualannya adalah suatu hal yang eh, dibolehkan ya, suatu hal yang dibolehkan. Jadi boleh menjual emas, menjual cincin emas boleh dan memakan, hasil penjualannya juga dibolehkan. Ya sebagaimana juga kain sutra boleh dijual ya, boleh diperjualbelikan. Hanya saja tidak boleh digunakan dan dikenakan dijadikan alas duduk dan alas tidur dan sejenisnya ataupun alas makan dan sejenisnya. Dan demikian juga emas ya tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki namun ya boleh dijual ya boleh dimakan hasil penjualannya. Wallahu alam bishawab. Nah demikianlah uh, dosa besar yang ke-56 ini yaitu memakai kain sutra ya bagi uh, dan emas ya bagi kaum laki-laki dari kalangan umat ini. Ya, jadi ini adalah suatu yang diharamkan dan termasuk dalam deretan dosa-dosa uh, besar. Jadi uh, Barang siapa menghalalkan pakaian sutra untuk kaum laki-laki, maka ia bisa menjadi kafir hukumnya. Ya, faman istahalla labsal harir minar rijal ya fahuwa kafirun. Barang siapa yang menghalalkan ya, pemakaian sutra ataupun emas bagi kaum laki-laki, maka dia ya bisa jatuh kafir, ya. Ya wa inna ma rakhasa fihi rasul liman bihi hak hikkah au jarab au ghairuhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengizinkan pemakaiannya bagi orang yang menderita sakit gatal-gatal, ya kudis, ya dan sejenisnya, ya dan e, sejenisnya. Sebagaimana Nabi memberikan e, rukhsah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, Ali Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam fi libsil harir min hikatin kanat bihima. Ya sebagaimana Rasulullah membolehkan ya mm, Hal itu bagi Abdurrahman bin Auf dan Abdur uh, az bin Awam ya. Nah demikian. Jadi ini uh, adalah satu hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin ataupun ijma ulama-ulama muslimin. Ya, uh, pengharaman memakai sutra dan memakai emas bagi kaum uh, laki-laki. uh, ya, baik itu uh, pakaian luar, pakaian dalam, ya, ataupun hal-hal yang lagi kita pakai misalnya peci ataupun lobe, kaos kaki, ya sarung tangan dan sejenisnya. Nah, demikian. Wallahu alam eh, bisawab. Nah, demikianlah ikhwan fillah, azan Allah jami'an. Uh, uh, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini ya mudah-mudahan e, bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai dan dibencinya. Eh, e, Wallahu a'lam bishawab. أقول Aku هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر muslimin innahu wal الغفور rahim Nah, sekarang jazakallah khair atas materi yang disampaikan oleh Al Ustaz dari pembahasan Al-Kabair eh, atau dosa-dosa besar dan Alhamdulillah setelah kita simak bersama pembahasan dosa poin yang ke-56 yaitu dosa besar memakai sutra dan emas bagi laki-laki yang mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya dan tentunya dapat uh, kita praktekkan bagi kita semua mungkin yang sudah uh, kepalang atau tidak mengetahui akan hukum hal ini maka segeralah bertobat dan melepaskan hal-hal tersebut yang dapat mendatangkan eh, dosa-dosa besar tersebut. Baik untuk selanjutnya kami akan membuka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 dan di pesan singkat ya yang sudah cukup banyak bertanya perihal pembahasan kita ya syukuran jazakumullah khair dan untuk kesempatan pertama kami akan angkat di layanan lain telepon ya halo terputus mohon maaf ya uh, baik sebelum kita angkat dari layanan lain telepon Ustaz ada pertanyaan ya beberapa pertanyaan senada mengenai hal ini. Ya, Ustad eh, saya pernah mendengar dari penjelasan beberapa Ustadz ataupun eh, dari penjelasan para ulama yang saya baca bahwa kadar eh, keharaman dari pemakaian emas dan sutra bagi laki-laki itu tergantung kadarnya. Nah, bagaimanakah emang apakah ada pembahasan pembatasan dari pemakaian emas ini apabila dari satu pakaian hanya mengandung berapa persen sutra ataupun e, berapa persen emas? Apakah memang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Uh, para ulama uh, menjelaskan ya uh, seperti Ibnu Hajar al Asqalani dan yang lainnya beliau mengatakan apa saja yang terbuat dari sutra murni atau bahan sutra lebih dominan dalam pembuatannya pada uh, daripada bahan-bahan lainnya maka hukumnya dilarang hanya saja ini e, dominan di sini ya dia lebih dominan daripada yang lainnya ya satu dikatakan dominan kalau ya kalau kita ambil lah ya e, persentase dominan itu adalah di atas 50 kan begitu ya di atas 50% ya bahannya itu sutra misalnya nah, ya, maka ini dikatakan lebih dominan kalau di bawah itu ya dia tidak dominan Uh, itu kalau kita uh, jadikan patokan ya dominan itu uh, batas tengahnya adalah 50%. Ya, ya, ya ini tidak tidak ada ya uh, ketentuan ya ya uh, persentase ya uh, berapa persen dia dibolehkan dan berapa persen tidak dibolehkan. Hanya saja ini dikembalikan kepada e, satu uruf yang berlaku ya nah, dikatakan dominan kalau memang nampak dan memang dasar bahan itu adalah sutra dan e, dominan padanya adalah e, sutra nah, maka ini hanya ditinggalkan ya maka pakaian tersebut ya baiknya di ya, tinggalkan ataupun tidak dipakai ya haram dipakai oleh kaum lelaki Wallahu alam mengenai persentasenya tapi ya kita katakan kalaulah dia itu ter, uh, uh, sedikit ataupun tidak dominan ya maka ya tidak masuk dalam larangan tersebut ya wallahu alam bisawab hanya saja persentase uh, persentasenya ya oh, tidak ada di sini ya keterangan yang ya jelas dari hadis-hadis uh, Nabi ataupun dari para uh, sahabat hanya saja kalau kita ingin e, mengambil ihtiyat, ya artinya berhati-hati, ya kita tidak memakainya, ya walaupun e, dalam kadar yang e, sedikit. Wallahu alam bisawab. Ya mengambil e, keumuman dari hadis-hadis yang melarang e, apa namanya e, pemakaian kain sutra tersebut. Ya e, boleh jadi, ya ini masuk kepada sabda Nabi ya e, dalam hadis-hadis yang melarang sutra ya barang siapa yang memakai sutra di dunia maka dia tidak akan memakai sutra di akhirat menurut kadarnya ya menurut kadarnya ya nah wallahu alam bisawab nah e, itu dia mengenai e, pemakaian kain sutra yang Wallahu alam bisawab mengenai masalah ini. Nah. Nah. Nah, syukuran jazakallahu khair ya atas uh, penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat di layanan layanan lain telepon dan sudah ada Bapak Hendri yang sudah uh, menunggu yang berada di Jakarta. Silakan Pak Hendri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Uh, Anda mau tanya ini, Pak Ustaz. Tadi kan dijelaskan uh, bahwa lelaki itu tidak diperkenankan, dilarang mau ya. Sekarang kalau misalnya uh, perhiasan yang bentuk batu itu gimana Pak Ustadz ya? Kan ada batu kayak batu jamrut, ada kalimaya, ada macam-macam lah batu-batu alam seperti itu hmm. yang dia dibungkus pakai perak. Nah itu buat buat jadikan uh, eh, cincin atau dijadikan kalung itu Pak Ustadz namanya itu. Terus uh, Pak Ustadz kalau anak anak kan sering ke Medan nih Pak Ustadz itu Pak Ustadz adanya di mana ya kalau misalnya ada pengajian mungkin anak bisa datang langsung ke sana gitu Pak Ustadz Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertanyaan senada di pesan singkat saja mengenai hal ini, eh, mengenai perak ataupun besi saja ya. dipakaikan sebagai cincin ataupun gelang. Bagi laki-laki ya, Uh, memakai cincin dari besi murni itu juga dilarang. Ya. Ya, adapun dari batu-batuan itu dibolehkan. Adapun dari uh, memakai cincin dari besi murni ya maka itu juga dilarang. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW pernah melihat sebagian sahabat memakai cincin emas. Maka beliau berpaling dari mereka. Ya, maka para sahabat uh, tersebut pun membuang cincin tersebut dan menggantinya dengan memakai cincin dari besi. Ya, memakai cincin dari besi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Hada syarrun, hada hilyatu ahli nar. Cincin ini lebih jelek dan merupakan perhiasan ya, penghuni eh, neraka. Perhiasan penghuni neraka. Hadis sahih ya diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam eh, Al Adabul Mufrad. Nah, demikian. Jadi Nabi SAW melarangnya, maka mereka pun membuang cincin tersebut dan memakai cincin yang terbuat dari perak. Nah, kemudian Rasulullah tidak e, mengomentari mereka atau tidak melarang mereka. Jadi haram hukumnya yang memakai cincin yang terbuat dari besi, dari besi ya. Karena beliau e, Rasulullah SAW mengatakan bahwa cincin besi itu lebih jelek daripada cincin emas. Hada syarrun, hada hilyat, itu ahli benar. Nah, demikian. Uh, dan di antara para sahabat yang berpendapat haramnya cincin besi itu adalah ya Umar bin Khattab ia pernah melihat seorang memakai cincin emas dan merintahkan orang itu untuk membuangnya. Kemudian orang itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, yang aku pakai ini cincin besi." Maka Umar mengatakan cincin besi lebih buruk, cincin besi lebih buruk. Nah, demikian. Ya, dan termasuk ulama yang berpendapat haramnya memakai cincin besi adalah uh, Imam Malik, ya, Ibn Wahab mengatakan ya bahwa Malik Imam Malik eh, mengatakan kepadaku tentang cincin besi dan tembaga. Ya, maka beliau mengatakan aku masih mendengar bahwa cincin besi itu dibenci, ya, artinya dilarang. Adapun dan itu tidak dilarang. Demikian juga Imam Ahmad, Ishaq bin Rohawai, ya se eh, seperti yang disebutkan di dalam kitab Masail beliau ya nah demikian Ishaq bin Mansur al Marwazi pernah bertanya kepada Imam Ahmad Apakah cincin emas dan besi itu dibenci atau dimakruhkan atau dilarang? Beliau menjawab benar demi Allah. Maka is, uh, eh, Ishak pun ya Ishak bin Rahuyah ya Rahawai berpendapat seperti yang ya, di uh, yang diutarakan oleh ataupun yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Nah demikian. Jadi para ulama mengatakan dimakruhkan dibenci maksudnya adalah dilarang dan diharamkan karena makruh ada dua makruh tahrim dan makruh tanzih. Ya, nah demikian Nah, e, adapun ya kisah yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Kemudian datang seorang laki-laki yang ingin meminang eh, wanita tersebut tapi tidak memiliki mahar. Kemudian Nabi mengatakan cari apa saja yang dijadikan mahar walaupun sebentuk cincin besi. Ya, yaltamis ya, ya, walau khataman min hadid itu bukan berarti pembolehan memakai cincin besi ya sebagaimana dikatakan oleh Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani ya di dalam Fathul Bari ya beliau mengatakan adapun berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan memakai cincin besi itu merupakan ya satu argumentasi yang keliru ya pendalilan yang keliru sebab dibolehkannya mengambil cincin besi menjadikan cincin besi menjadi mahar bukan berarti dibolehkan memakainya ya jadi kemungkinan beliau bermaksud Ya dengan adanya cincin besi tersebut si wanita dapat memanfaatkan huas uang hasil penjualan cincin itu. Nah demikian ya. Nah oleh karena itu ya ini merupakan uh, bukti bahwa diharamkannya bagi laki-laki memakai cincin emas dan cincin besi. Nah demikian dan bolehnya memanfaatkan hasil penjualan ya dari uh, dari kedua benda tersebut. Adapun ya hadis mu'aikib ya, yang mengatakan bahwa cincin Nabi terbuat dari besi yang dibalut dengan perak. Ia juga mengatakan bahwa terkadang cincin tersebut ada di tanganku. Maka Ibnul Haris mengatakan, waktu itu Mu'aikib adalah orang yang dipercaya memegang cincin Rasulullah. Ini tidak bertentangan dengan hadis bab. Sebab pengharaman tersebut jika cincin itu terbuat dari besi murni, bukan campuran. Ya, jadi lebih dominan ya besinya daripada bahan-bahan yang lain. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menjelaskan, ya. Nah, jika hadis ini sahih, maka hadis yang menunjukkan larangan itu diartikan jika cincin tersebut terbuat dari cincin besi eh, terbuat dari besi yang murni. Jadi besi semua, ya bukan ada campuran yang lainnya. Nah, demikian. Dalam hadis Abu Said Al-Khudri ya disebutkan bahwa ia pernah berkata, "Cincin apa yang harus aku pakai maka beliau menjawab cincin besi atau perak. Namun hadis ini tidak sahih. Ya hadis ini adalah hadis yang daif. Ya didaifkan oleh uh, Al-Hafiz Ibn Rajab dan juga didaifkan oleh uh, Syekh Al-Albani. Ya jadi ini bukan dalil yang memakai cincin besi. Nah itu berkaitan dengan uh, cincin terbuat dari besi. Ya, memakai batu ya itu dibolehkan ya pada cincin yang ya, yang terbuat dari perak misalnya tapi ada batunya ya batu mulia maka itu adalah suatu hal yang uh, dibolehkan wallahu alam bisawab ya Nah, untuk yang kedua set mungkin bisa diinformasikan pengajian yang berada di Medan set Oh ya. Ya. Ya, itu kita ada kajian dia ya, setiap hari Ahad pagi ya di Masjid Al Ulil Albab di IAIN ya, di IAIN Medan, Medan IAIN lama di Medan, Jalan Sutomo. Nah, di situ kira-kira uh, situlah kira uh, apa namanya itu pusat kajiannya ya, di Jalan Sutomo, uh, Masjid Ulul Albab IAIN lama. Nah, nah. Nah, mungkin nanti uh, di akhir acara ya uh, bisa menelpon kami untuk Bapak Hendri di Jakarta ya untuk layanan light teleponnya insya Allah taala kami akan berikan untuk informasi pengajian yang berada di Medan tersebut. Baik, untuk selanjutnya eh, kembali di line telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Bashar di Sungai Kong, Kecamatan Tulung Selatan. Ya, silakan Bapak Bashar. Oh, mengenai bertanya tentang ini Ustaz, apakah kita diperbolehkan untuk memegang emas? Yang kedua. Maka eh, mohon maaf yang pertama kurang jelas. Apa, ketika kita eh, dimohon orang untuk memegang emas ataupun sebagainya apa diperbolehkan lelaki begitu? Hanya memegang. Ya, hanya memegang iya. saja. Iya. Sementara ya. Ya, yang kedua. Iya. Boleh? Boleh silakan. Oh, mengenai jam tangan apakah kita boleh memakai dengan tangan kiri? Apa ada istilah untuk para ulama? lagi pula ada lagi yang berwarna kekuning-kuningan emas, apakah kita diperbolehkan memakainya? Baik. Itu ya, saja. Gitu. Ya. Itu saja cukup. Baik. Ya, syukran. Afwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama mengenai memegang emas. Ya, sama seperti memegang uh, sutra tanpa memakainya itu dibolehkan ya ya, dibolehkan ataupun tidak eh, tidak termasuk di dalam larangan ya dan tidak dilarang memegang emas karena emas juga bukan benda yang najis sama seperti sutra itu bukan uh, benda najis ya nah tadi dikatakan eh, oleh Ibnu Hajar Al Asqalani bahwa Ibnu Battal mengatakan larangan memakai sutra bukan dikarenakan najis tapi karena pakaian itu bukan pakaian orang yang bertakwa adapun kain itu sendiri suci boleh dipegang boleh dijual dan boleh juga dimanfaatkan hasil keuntungannya. Nah, sama seperti emas, ya emas itu sendiri adalah suci, boleh dipegang, boleh dijual dan boleh juga dimanfaatkan hasil keuntungan penjualannya. Nah, demikian ya eh, berkaitan dengan memegangnya. Nah, kemudian eh, perkara yang kedua memakai jam tangan di, kan, di tangan kanan atau di tangan kiri, ya eh, dalam hal ini ya tidak ada larangannya memakai jam tangan di tangan kiri ya. Ya dan tapi juga kalau kita apa namanya uh, uh, kita uh, kiaskanlah dengan uh, masalah memakai cincin ya. Ya, maka Nabi SAW pada awalnya memakai cincin di sebelah kanan, kemudian beliau memakai cincin di sebelah kiri. Ya, jadi kalau kalau kita menggunakan kias itu, ya cincin sama seperti e, jam tangan, maka jam tangan dipakai di sebelah kiri. Nah, namun ada tinjauan lain dari sebagian ulama lainnya, ya seperti Syekh Albani bahwa memakai ya, jam tangan sebelah kiri itu adalah e, kebiasaan orang-orang kafir. Ya, maka kita berupaya untuk menyelisihinya. Khalifuhum, selisihi mereka. Nah, ini hukumnya ya dianjurkan mustahab ya nah dianjurkan dia uh, pada sebagian perkara diwajibkan nah pada sebagian perkara itu dianjurkan ya ya untuk menyelisih mereka ya maka kita pakai di sebelah kanan karena ini bukan hal yang menjadi kekhususan bagi mereka dan tidak berkaitan dengan agama mereka maka menyelisih mereka di sini hukumnya mustahab maka ya pakai di sebelah kanan ya kalau kita menggunakan tinjauan ini tapi kalau kita menggunakan tinjauan yang yang pertama tadi, ya bahwa Nabi memakai cincin di sebelah kiri, ya maka ya kita katakan ya memakai jam tangan juga di sebelah kiri lah begitu. Nah jadi tidak ada hal di sini uh, haram eh, bahkan mengurangi uh, apa namanya uh, keyakinan atau akidah seseorang wadi itu tidak komitmen dengan sunnah karena memakai jam tangan di sebelah kiri Ya itu tidak sampai seperti itu dan jangan sampai seperti itu. Nah demikian karena itu uh, juga tidak uh, tidak ada larangan ya memakai jam tangan di uh, sebelah kiri. Jadi jangan saling mencela ya saling menyalahkan. Wah kamu enggak sesuai sunnah kamu pakai jam tangan sebelah kiri. Ya oleh karena itu saya sendiri kadang-kadang pakai jam tangan sebelah kiri, kadang-kadang sebelah kanan kan begitu ya. Jadi dua-duanya ada tinjauannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, sekarang jazakallah khair atas penjelasannya. Dan demikian untuk Bapak Bashar yang berada di Sungai Kong dan untuk selanjutnya kami beralih eh, terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ya ada pertanyaan. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz di dalam eh, dalil bahwa pernah disebutkan para eh, ada salah seorang sahabat yang hidungnya eh, terpotong karena peperangan kemudian ditambal dengan memakai emas. Ya. Mohon e, eh, penjelasan apakah memang ada keringanan untuk hal tersebut jika memang e, satu hal di dalam tubuh kita seperti gigi ataupun yang lainnya yang tidak bisa ditambal oleh yang lainnya maka boleh ditambal dengan emas. Ya, eh, selama itu bukan dipakai untuk perhiasan ya, maka ya dibolehkan ya nggak jadi eh, atau itu masuk dalam kategori eh, darurat seperti halnya memakai sutra untuk orang yang sakit tadi ya. Jadi dia pakai itu bukan untuk berbangga-bangga, untuk sombong dan sejenisnya ya atau untuk bermegah-megah ya, bukan untuk pamer atau untuk menunjukkan uh, kemewahannya. Ya, jadi dibolehkan ya uh, bagi orang yang punya penyakit gatal, ya punya penyakit uh, kudis ya atau sejenisnya untuk memakai pakaian sutra atau kain sutra demikian juga emas ya untuk keperluan-keperluan lain ya karena bahan itu lebih kuat lebih kokoh misalnya dipakai untuk menyambung tulang di dalam tubuh ya untuk menambal ini itu dan lain sebagainya nah ini dibolehkan untuk keperluan itu wallahu alam bisawab Nah, sekarang jazakallahu khair. Baik, selanjutnya ada dua pertanyaan senada di antaranya dari Abu Muhibur Rahman di Pasaman Barat, Sumatera Barat dan satu penanya yang lainnya yaitu bagaimana halnya dengan emas putih Ustaz karena saya pernah mendengar ada seorang Ustaz bahwa emas putih itu tidak mengapa untuk dipakai oleh laki-laki ah, ini istilah yang kadang-kadang bercampur baur jadinya apa yang dimaksud dengan emas putih ya apakah itu perak atau tembaga atau besi ya, ya itu harus diperjelas istilah-istilah ini apa yang dimaksud dengan emas putih? Ya, emas itu kuning, kan? ya. itu yang kita maksud di sini. Ada ada emas hitam, ada emas hijau, ada emas putih, ya itu keluar dari e, pembahasan ini begitu. Tapi kita tanya dulu apa yang dimaksud dengan emas putih? Kalau dia itu adalah besi murni, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai cincin ya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ya, cincin yang terbuat dari emas, uh, afwan dari uh, besi murni. Nah, jadi kita kembali kepada istilah yang kita gunakan karena masing-masing tempat mungkin berbeda ya atau ada uh, ke, apa namanya uh, pengertian khusus atau tertentu untuk istilah-istilah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Nah, eh, tadi jadi mohon dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan emas putih itu. Nah, apakah dia kuningan Ya, kalau kuningan itu tidak termasuk emas, ya. Nah, wallahu alam. Nah, nah sekarang kita khair Ustaz. Baik untuk selanjutnya uh, masih di pesan singkat sudah ada pertanyaan ya uh, dari Agus di Gria yaitu mengenai pertanyaan memakai sarung yang di situ dibuat dari campuran sutra yang ternyata mungkin sutranya itu lebih dominan dan dipakai untuk sholat. Eh, bagaimanakah dengan eh, status sholatnya tersebut sah atau tidak? Ya, status sholatnya sah. Ya, sholatnya dianggap sah. Aslinya dia berdosa ya, dia dengan memakai kain eh, sutra tersebut atau sarung yang terbuat dari sutra itu, dari bahan sutra itu. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Untuk ya, masih ada sih, silakan. Iya sudah. Ya, sudah. Ada yang lain? Baik. Uh, untuk selanjutnya kami berikan kembali kesempatan ke, di layanan lain telepon bagi anda yang bertanya langsung di 0218236543. Ya halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan siapa di mana pak? Abu Al Farisi di Parung. Abu Al Farisi di Parung silakan. Uh, tadi kalau anda tidak salah dengar pak, saya hmm. mengatakan bahwa mas haram akan tetapi hasil penjualannya halal gitu saja ya? kalau salah iya iya betul eh, gimana jika ada orang mengkiaskan dengan pakaian yang tidak syar'i misalnya kerudung gaul atau pakaian yang ketat eh, bagaimana dengan mereka mengkiaskan dengan itu Uh, eh, syukran atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan subhat seperti ini, Ustaz? Ya, eh, ikhwani para pendengar yang berbahagia, ya tentunya setiap ini sudah pernah kita jawab pertanyaan seperti ini mengenai eh, barang-barang ya atau barang-barang perniagaan yang eh, multifungsi ya. Karena di sini ya jilbab kecil gaul itu dipakai di rumah juga nggak mengapa sebenarnya. Ya jilbab kecil kan banyak juga orang yang jual jilbab kecil kan begitu ya. Apa nggak boleh dijual itu ya? Boleh dijual tapi digunakan di eh, dalam rumah tidak digunakan untuk keluar rumah ya. Namun ada beberapa barang memang digunakan untuk keluar rumah. Ya, nah ini seperti ini tentunya tidak dibolehkan. Di sana ada jilbab gaul memang untuk keluar rumah dan dipakai untuk keluar rumah bukan untuk di dalam rumah. Ya, karena kalau dikatakan jilbab gaul di sini adalah jilbab kecil, semua jilbab kecil digolongkan jilbab gaul, maka semua penjualan jilbab kecil, jilbab-jilbab kecil ini juga nggak dibolehkan. Ya, tentunya tidak sampai seperti itu. Hanya saja di sana ada barang-barang yang memang digunakan untuk keluar rumah. Seperti misalnya saya eh, contohkan pakaian you can see. Pakaian pendek, pakaian yang ya kita katakan jelas kalau dipakai itu menampakkan aurat. Ya jelas bahkan bukan nampak saja auratnya. Ya seperti telanjang bulat lah begitu. Nah, ini ada ada beberapa jenis. Ada pakaian pendek juga, pakaian-pakaian ya kita katakan daster, bahkan daster ada daster yang seksi juga kan begitu ya. Tapi itu itu itu pakaian untuk di dalam tidak dikeluar eh, tidak dipakai untuk keluar kan begitu. Nah, dominan pemakaiannya seperti itu. Ya urf pemakaiannya seperti itu. Itu pakaian untuk di dalam rumah kan begitu. Tapi kalau pakaian-pakaian tertentu yang memang ini dipakai keluar rumah, enggak kan dipakai di dalam rumah karena memang pakaian yang mewah, pakaian yang harga mahal sayang dipakai di dalam rumah maka ini tentunya tidak boleh dijual pakaian-pakaian seperti ini nah demikian ya tentunya kita lebih mengerti ya perkembangan yang terjadi di masyarakat kita ya e, pakaian-pakaiannya kan begitu e, saya contohkanlah pakaian pakaian pesta yang mewah kan begitu ya Ya nggak mungkin ini dipakai di dalam rumah pakaian sehari-hari ini pasti dipakai untuk ke pesta kan begitu ya untuk keluar rumah dengan pakaian itu. Nah, ini ya tentunya ya jelas ya larangannya atau pengharamannya untuk dijual karena itu membantu e, manusia untuk berbuat e, dosa dan pelanggaran ta'awun alal ismi wal udwan wallahu alam bisawab nah karena kalau kita berpikiran semua barang bisa digunakan untuk kejahatan apapun ya ya barang bisa digunakan untuk kejahatan ya cuma di sana ada ya memang barang-barang yang memang nggak bisa dipakai kecuali untuk kejahatan. Nah, nah itu tentunya di ya dilarang. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami uh, jawaban ini. Nah. Nah, nah. begitu juga bu jual kaos ya kaos oblong ya kaos oblong dan sebagainya itu pakaian yang memang orang pakai di rumah bukan uh, apa namanya pakaian yang memang eh, dipakai di uh, rumah ya bukan untuk uh, dipakai keluar gitu dan sebagainya. Nah, wallahu alam bisawab uh, eh, mengenai masalah ini ya. Jadi tidak semua pakaian-pakaian yang kecil-kecil itu ataupun jilbab-jilbab yang kecil-kecil itu uh, ya, dilarang dijual. Nah, masuk juga di sini mengenai masalah uh, jual beli emas ya, itu dibolehkan. Jadi tidak uh, tidak ada kaitannya dengan uh, masalah jilbab gaul dan lain sebagainya. Itu bab lain ya bab uh, apa namanya pakaian. Nah, jadi uh, jilbab-jilbab gaul ini tentunya uh, kita tahu sendiri, mungkin Bapak tahu sendiri juga. Di sana ada jilbab gaul memang dipakai untuk gaul kan begitu ya. Nah, ada jilbab kecil yang memang dipakai untuk di uh, rumah. Jadi mohon dibedakan dan mungkin para pedagang juga mengerti ya lebih mengerti tentang masalah-masalah ini atau eh, barang-barang uh, ini ya. Nah, nah wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallah akhir atas jawabannya. Baik, untuk uh, ini ada pertanyaan yang berhubungan Ustaz ya. Uh, nah, bagaimana jika seseorang yang sudah terlanjur memiliki pakaian yang terbuat dari sutra uh, Sedangkan tadi disebutkan bahwa emas boleh dijual dan hasilnya halal. Dan nah, bagaimana kita menjual pakaian yang memang di situ dikhususkan untuk laki-laki dan kita membelinya dengan harga yang mahal eh, yang mungkin dibuang atau dibakar sayang, apakah kita harus memberikannya atau seperti apa Ustaz? Ya dijual, boleh dia jual. Ya, dia jual eh, apa namanya? Eh, pakaian itu ya kepada orang kafir Ya. Karena orang kafir Nabi mengatakan walahum fid dunya walakum fil akhirah. Ya jual dia kepada orang kafir. Nah, dia jual eh, benda itu ataupun barang itu kepada orang kafir. Ya, eh, tentunya mereka ya makainya kan dan mau membelinya. Ya, jadi nggak ada nggak ada pertentangan begitu ya. Nah, nah wallahu alam. Nah, sekarang jejak Harrison. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada ini tadi ya mengenai hal ini yaitu mengenai besi dan diantaranya dari Ibu Yanti di Jakarta yaitu mengenai uh, aksesoris yang terbuat dari besi yang di situ memang ternyata di di instansinya harus dipakai ya seperti eh, emblem-emblem yang eh, ditempelkan di baju atau uh, apa ikat pinggang yang sebagai mungkin Eh, dikatakan sebagai penghias dari besi, bolehkah e, memakai hal tersebut Ustaz? Karena hal tersebut mungkin sangat sulit untuk dihindari. E, mengenai besi, larangan memakai besi murni itu dalam bentuk cincin ya, dalam bentuk cincin ataupun yang lainnya itu tidak dilarang. Ya misalnya kancing, ya dari besi murni ya silahkan ya emblem dan lain sebagainya itu silahkan logo-logo apa silahkan yang dilarang itu cincin Allahu a'lam Ya, nah sekarang jazakallah khair ya. Dan uh, alhamdulillah uh, hampir dari seluruhan pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab karena hampir sesuai dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pesan singkat kami Ustaz. Dan uh, rupanya waktu juga yang sudah habis Ustaz di kesempatan pagi hari ini mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Ya, uh, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita telah membahas dosa besar yang ke-56 yaitu pengharaman memakai sutra dan emas bagi kaum lelaki. Nah, ini adalah satu ya menunjukkan satu keagungan dari agama kita ini, ya, Islam yang mengatur ya, seluruh eh, perkara-perkara eh, kehidupan kita, mulai dari bentuk pakaian, jangan isbal, sampai kepada bahannya ya jangan terbuat dari sutra tidak boleh terbuat ataupun tidak terbuat dari sutra ataupun mayoritas dominan bahannya adalah sutra Nah ini merupakan uh, uh, apa namanya kita katakan ya keagungan dari agama kita ini dan ini adalah suatu bukan perkara yang berat sebagaimana masalah isbal kemarin sebenarnya tidak berat untuk tidak isbal ya tidak berat untuk tidak isbal sebagaimana tidak berat juga untuk uh, melepas pakaian sutra ya melepas perhiasan emas itu bukanlah suatu hal yang berat sebenarnya Ya dalam hal ini hendaklah kita ambil contoh ya para sahabat sebagaimana yang tadi kita sebutkan kita ceritakan bagaimana mereka membuang ya um, perhiasan emas yang mereka pakai ya mereka melepas kain sutra yang mereka pakai ya karena tidak ya mengikuti ya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Nah eh, demikianlah seharusnya uh, kita ya sebagai seorang Muslim ya e, mengedepankan mendahulukan eh, qala Allah wa Rasul perintah Allah dan Rasulnya karena pada yang demikian itu terdapat keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah demikianlah ikhwan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita keteguhan di atas agama dan menjadikan kita orang-orang yang yastami'una al-qaul fayatabi'una ahsana yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Wallahu alam bisawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.